membela orang-orang yang beriman kepadanya. Orang yang beriman kepada Al-Quran ada dua macam. Ada yang beriman hanya sekedar pengakuan, tapi tidak membuktikan imannya. Ada yang beriman dengan sungguh-sungguh dan dia membuktikan imannya. Sama seperti ada orang mengatakan kepada istrinya I love you tetapi dia tidak pulang-pulang ke rumahnya tidak memberikan nafkah kepada istrinya ngirim SMS I love you mom tapi tidak ada buktinya dan ada lagi yang kedua I love you mom tapi dia pulang bertanggung jawab memberikan nafkah maka berbeda antara dua orang ini yang satu pengkhianat pengkhianat cinta yang satu adalah mempunyai cinta sejati maka sama dalam beriman kepada Al-Quran juga demikian ada dua macam manusia yang beriman kepada Al-Quran yang satu hanya mengaku beriman kepada Al-Quran tetapi tidak pernah membaca Al-Quran tidak pernah tertarik belajar kandungan Al-Quran dan bahkan dia tidak pernah mengamalkan Al-Quran kalaupun mengamalkan yang diamalkan hanya sebagian-sebagian pas tentang solat ikut Quran pas tentang zakat tidak bayar zakatnya ayat haji pergi haji tapi ayat larangan mencuri korupsi dilanggar puasa Ramadan puasa ikut Quran tapi ayat larangan zina tidak diikuti dia berzina orang seperti ini tidak jelas mengaku beriman tapi melanggar Al-Quran maka orang seperti ini nanti di hari kiamat akan berhadapan dengan Al-Quran dan Al-Quran akan menyerang dia bahwa dia hanya mengaku beriman tetapi dia tidak membuktikan imannya. Inilah hakikat Al-Qur'an. Dan nanti di hari kiamat dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sayantikul Qur'an mithla ma yantikul insan. Al-Qur'an akan berbicara seperti manusia berbicara. Maka dia akan memberikan alasan-alasannya mengapa menyerang atau dia akan memberikan penjelasan mengapa dia membela. Satu surah saja kalau seseorang bersungguh-sungguh mengamalkannya, bersungguh-sungguh memahami kandungannya, bersungguh-sungguh bersahabat dengannya, boleh jadi satu surah ini akan membela dia. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Apa kata Nabi? Inna fil Qur'an salasina ayah khasim an sahibiha tunjih min azab al-qabr dalam Al-Quran ada satu surah terdiri dari 30 ayat para ulama tafsir menjelaskan antara surah Al-Mulk dan surah Sajidah karena sama-sama 30 ayat lalu apa kata Nabi surah ini bagi siapa yang bersahabat dengannya bukan hanya membaca bersahabat dengannya mengamalkannya membacanya memahami kandungannya mengamalkan apa yang diajarkannya maka surah nanti surah al-mulk dan surah al-sajdah -Al ini dia akan membela mati-matian sampai dipastikan orang tersebut masuk surga dalam perjalanan ini dikatakan hiyal mani'ah ini surah yang membela dari api neraka membela dari sisa kubur Ini satu surah. Apalagi semua Quran. Karena itu dalam kita membaca Quran sebetulnya jangan hanya memilih-milih tapi bacalah semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Apa kata Nabi? afdalul a'mal ar-rahil wal murtahil paling baiknya amal adalah ar-rahil wal murtahil para sahabat bertanya qalu ma huwa ar-rahil wal murtahil ya Rasulullah apa itu ar-rahil wal murtahil wahai Rasul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda an al-Qur'an min awalihi ila akhirih summa min akhirih ila awalihi yaitu engkau membaca Quran dari awal sampai akhir ar dari awal sampai akhir summa kemudian begitu selesai di akhir wal murtahil balik ke depan lagi langsung karenanya cara kita menghafal Al-Qur'an begitu sampai di An-Nas jangan berhenti kita langsung balik ke depan baca Al-Fatihah baca pembukaan surah uh, Al-Baqarah lalu kemudian kita berdoa doa hatam Quran kenapa supaya kita kebagian pahala ar-rahil wal murtahid setelah itu kita lanjutkan lagi dari sini kita paham bahwa kita membaca Quran bukan hanya sebagian-sebagian dan memang ada rekomendasi dari Nabi tentang keutamaan beberapa surah. Memang tidak semua surah ada hadisnya tentang keutamaannya, tetapi semua utama karena semua Al-Qur'an. Tetapi kalau kita menemukan ada rekomendasi bahwa surah-surah tertentu ada keutamaannya, bukan berarti kita lalu mengkhususkan diri terhadap surah tersebut lalu meninggalkan surah yang lain seperti yang dilakukan sebagian orang saya sering kali berkunjung ke sebuah masjid di situ saya mengambil Al-Quran begitu saya buka Qurannya masih baru tidak tersentuh tangan pas surah Yasin sobek-sobek jadi seakan-akan yang Quran hanya surah Yasin yang lain bukan bukan Al-Quran jadi dia hanya yang dibaca surah Yasin, yang Yasin sobek-sobek, yang lain masih baru, seperti belum pernah disentuh tangan. Nah, ini kesalahpahaman. Jadi ada ceritanya. Ada apa rekomendasi-rekomendasi itu? Dulu pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan begini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaburasinni aku sudah tua wa dha'fa lisani dan lidahku sudah kelu sudah capek wahai rasul beri aku rekomendasi surah apa yang bisa aku baca di masa tua ini jadi para sahabat punya kebiasaan menghatamkan al-quran tapi pas pada masa tua mereka minta izin kepada Rasul Wahai Rasul beri rekomendasi surah apa yang aku baca Karena aku sudah capek Sudah enggak kuat kalau baca semua Quran Lalu Kata Nabi Ikhra Zawati alif lam ra Baca surah-surah yang Dibuka dengan alif lam ra Ini juga termasuk rekomendasi Rasulullah SAW bahwa Surah-surah yang dibuka dengan alif lam ra Juga diutamakan untuk dibaca berarti sudah bertambah kita surah-surah yang lain banyak yang ada rekomendasinya hanya tidak secara langsung seperti surah-surah yang kita kenal lalu kata orang ini ya Rasulullah tawil ini masih panjang ada enggak yang surah yang lain yang bisa aku baca lalu kata Nabi Iqra zawati hamim baca surah yang dibuka dengan huruf hamim ya Rasulullah ada kathir wahai Rasulullah ini masih banyak jadi ini untungnya kalau ada Nabi jadi kita bisa tawar menawar Itu. memang kalau sudah sekarang tidak ada Nabi ya kita tak ramalkan aja apa adanya ya jangan tawar menawar nah, tapi ini perhatikan para sahabat minta keringan keringanan lalu dia minta lagi ke Nabi Yang lain Nabi ada apa Surah apa yang bisa aku baca Ikra Zawatil musabbihat Baca surah yang dibuka dengan tasbih Seperti surah Al-Isra subhanallah di asra bi'abdihi laylan Juga surah Al-A'la Sambil seberapa kali dan seterusnya Pokok setiap Bukan tasbih Seperti surah Al-Hashar Sambahillahi mafisamu'atuhu Fil'ar dan seterusnya Banyak surah-surah dibuka dengan tasbih Sahabat ini mengatakan Wah Rasulullah Itu masih banyak Akhirnya Orang ini mengatakan Wahai Rasul surah Tunjami'ah Satu surah aja Pendek Tapi mewakili semua Quran Lalu kata Nabi Ikra Iza zulzilatil ardu zilzala Bacalah Surah Yang disebut dengan az-zalzalah iaitu idza zulzilatil ardu zilzalah subhanallah orang ini langsung lari takut ditambah lagi nabi berteriak aflahar ruwaijul aflahar ruwaijul wahai orang yang setengah laki-laki jadi setengah jadi kalau laki-laki beneran siap menerima beban setengah laki-laki dikasih beban sedikit langsung lari jadi Nabi menyebutkan aflahar waiju semoga engkau bahagia wahai orang yang setengah laki-laki subhanallah Bapak Ibu Allah ini dia tentang Al-Quran bagaimana kita menyikapinya supaya Al-Quran tidak menyerang kita tetapi malah membela kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang rekomendasi-rekomendasi ini. Ada apa dalam surah-surah tersebut kok sampai direkomendasikan? Sebetulnya ada maksudnya. Di antara maksudnya bahwa dalam surah tersebut ada pesan tentang kesaksian-kesaksian bahwa nanti di hari kiamat kita akan menghadap Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan saksi-saksi. Dalam surah Az-Zalzalah di situ ada ayat yang berbunyi Yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha pada hari kiamat nanti bumi akan berbicara tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha Allah memerintahkan memberikan wahyu wahai bumi berbicaralah Rasulullah SAW menjelaskan bahawa qalatil ard bumi nanti akan berkata fa'ala fulan yauma kadza wa kadza fi sa'ati kadza wa kadza ala dhahri si fulan telah melakukan begini begini jam sekian sampai jam sekian di atas punggungku karena itu Bapak Ibu kalau ingin berbuat dosa jangan di atas bumi Allah cari bumi yang lain buatan setan tidak akan ketemu kita ini pesannya jadi siapapun kalau ingat pesan ini tidak akan berbuat dosa orang melakukan dosa itu karena lupa pesan ini akhirnya jatuhlah dosa tapi seandainya seseorang dia selalu sadar bahwa akan dihisap oleh Allah dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan berbuat dosa inilah mengapa surah az-zalzalah disebut suratun jami'ah surah yang mewakili semua Quran karena inti Al-Quran isinya apa? keyakinan akan dihisapnya manusia nanti di hari kiamat. Bapak Ibu coba apa yang membuat kita bekerja dengan sungguh-sungguh? Hadir kantor tepat waktu. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita yakin akan dievaluasi, akan dihisap kalau bahasa bahasa akidahnya akan dihisap. Kita akan dievaluasi di akhir tahun, di akhir bulan ada evaluasi. Akhir tahun ada evaluasi. Apakah dia akan naik tingkat atau dipecat? Itu yang membuat kita bekerja. Nah, sungguh seandainya setiap orang yakin akan dihisap, maka dia akan berhati-hati dari dosa. Yang membuat seseorang berani berbuat dosa adalah karena dia lemah imannya terhadap hari hisab. Mengapa Nabi suka membaca surah Al-Ghashiyah? Mengapa? Dibaca setiap hari Jumat Nabi sebagai imam. Dibaca setiap hari raya Nabi sebagai imam salat Id. Salatul Idain, Idul Fitr wa Idul Adha. dibaca bahkan sampai dikatakan idza istama'al aid wal jum'ah kalau berkumpul antara solat id dan solat Jumaat di hari itu hari Jumaat, nabi membaca surah al-ghasyiyah ketika mengimami solat id dan membaca surah al-ghasyiyah lagi ketika mengimami solat Jumaat. ada apa ada hisab di akhirnya inna ilaina iyabahum ثم Inna Alayna حسابهم Inna Alayna إيابهم ثم Inna Alayna حسابهم kamu akan kembali kepada aku, kamu akan menghadap aku dan aku akan menghisap kamu Allah yang tidak pernah bisa ditipu oleh siapapun Ya Ya'lamu kha'inatal ayyun wa ma tukhfi sudur. Allah yang mengetahui kemana mata melirik dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Allah akan menghisap kita semua sendiri-sendiri. Di balik kaca riben, di balik kaca helm yang hitam, mata melirik sebelah melihat yang haram. Allah tahu. ya'lamu kha'inatal ayun dan juga Allah tahu apa yang disembunyikan dalam dada berupa kebencian, dengki, hasut, sombong, riak, semua direkam oleh Allah. Karenanya nanti di hari kiamat ada upacara namanya upacara pembongkaran isi hati. Wahusilama fis sudur kata Allah akan dibongkar itu isi hati manusia tempat mereka menyimpan segala kebusukan dan dosa-dosa. Karena itu, para penghuni neraka nanti ketika mereka siap-siap masuk neraka, kata Allah, pertama-tama langsung neraka mengucapkan welcome dengan sebuah sambaran api langsung ke dada. Allati tattali'u 'alal afidah neraka langsung memberikan welcome, menyambar dan langsung masuk ke jantungnya. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika ulu hati kita dihantam dengan keras. Sungguh tak terhingga sakitnya kalau itu api neraka yang masuk ke dalam hati itu. Karena ini Allah menyebutkan bahwa bekal kita yang paling pokok ketika kita kembali kepada Allah di hari kiamat la لا ينفع wa la banun, illa man atallah الله بقلب salim pada hari itu tidak berguna harta anak yang selama ini dibela-belain dibangga-banggakan tidak berguna kata Allah hanya satu yang berguna illa man atallah biqalbin salim iaitu orang yang kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Nah, ini rahasia tentang direkomendasikannya beberapa surah di antaranya karena ada pesan ini yang paling pokok. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat rapi. Bapak Ibu Allah. Sekarang pertanyaannya. Apa saja yang harus kita lakukan supaya Al-Qur'an tidak menyerang kita? Bahwa ketika seseorang mengaku aku beriman kepada Al-Quran maka dia harus membuktikannya dia harus membuktikannya itulah bukti iman minimal minimal ada lima cara membuktikan iman kepada Al-Quran yang pertama selalu membacanya Selalu membacanya Ini sebagian salah paham tentang membaca Membaca Quran Membaca saja Membaca firman Allah Yang bahasa Arabnya Yang bahasa Indonesianya itu terjemahannya Jadi membaca yang firman Allah yang bahasa Arabnya. Dan cara membaca ini atau dan membaca ini ada caranya. Ada persyaratannya. Yang pertama membaca dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Hendaklah dia membaca dengan tartil At-tartil huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu. Tartil adalah memberikan hak masing-masing huruf. Disebut dengan makharijul huruf wasifatul huruf. Tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Juga memberikan hak masing-masing huruf ketika huruf ini harus bertemu dengan huruf yang lain dalam ilmu tajwid contoh kalau ada orang dia tidak bisa baca hak atau dia tidak membaca hak padahal itu hak diganti dengan hak contoh dia baca alhamdulillahi rabbil alamin seharusnya hak dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin ini akan mengubah makna orang yang baca Alhamdulillahirrabbilalamin artinya apa? kehancuran bagi Allah kematian bagi Allah perhatikan karena itu kita belajar makhajul huruf supaya benar apa yang kita ucapkan sebab satu huruf akan mengubah makna Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segera puji bagi Allah Yang sering Bapak kenal misalnya Kata kolbu apa artinya? Hati Tiba-tiba Bapak membaca kalbu Kalbu Apa artinya? Anjing Artinya anjing Berubah Padahal sedikit saja Bedanya sedikit tipis harus kita bisa membedakan mana kaf mana kof. Ada bedanya. Nah, ini pentingnya baca Quran. Karenanya kata Allah apa? Waratilil Qur'ana tartila. Kalau baca Quran dengan tartil. Pak Ustad, aku kayaknya kalau baca Quran nggak pakai gitu-gituan deh. Terus pakai apa? Ya baca dalam hati aja. Jadi dia baca Quran ya seperti baca koran. Hmm. Ini tidak boleh. Quran bukan koran. Dalam Al-Quran ada makhluk huruf. Ada tajwidnya. Kita baca saja Contoh misalnya Nun mati ketemu fa mim fauqihim salah padahal sudah benar dari segi dengungnya kayak mirip-mirip mim fauqihim itu salah harus apa gigi sudah mulai nempel ke bibir bagian bawah mim fauqihim mim fauqihim ini disebut dengan ikhfa atau kita dengung terlalu panjang min fawqihim salah karena itu hanya menyamarkan tidak boleh lebih dari dua dua harkat min fawqihim ada huruf ini diumumkan ketika nun mati ketemu dengan ya atau waw mayyakun kenapa karena ini idgham dimasukkan dengan guna dengan dengo ini semua ada kaidahnya disebut ilmu tajwid. Nah, ini disebut at-tartil. Karena itu, Bapak Ibu Allah, jangan mengabaikan baca Quran. Jangan asal-asalan. Banyak orang rela membayar mahal hanya untuk belajar mengucapkan bahasa Inggris. Masa beriman kepada Al-Quran tidak mau belajar memperbaiki bacaan Al-Quran? dia tidak memenuhi hak tertilam huruf itu dalam baca Quran itu dan membaca Al-Quran menggunakan sanad maksudnya apa at-talaqqi malaikat jibril bertalaqqi kepada Allah Rasulullah bertalaqqi kepada malaikat jibril para sahabat bertalaki kepada Rasulullah dan seterusnya. Kenapa? Karena ini membaca ini kitab Allah harus belajar. Tidak belajar berarti tidak memenuhi hak Al-Quran. Jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena ini bukti iman kepada Al-Quran. Lalu dianggap sampingan. Baru ketahuan nanti ketika sampai di akhirat. Ternyata Al-Quran kok menyerang aku kenapa? Jelas. Karena ketika baca Quran tidak memberikan hak Al-Quran. Maka Al-Quran merasa dirinya tidak dipenuhi haknya. Al-Quran akan menyerang sebagaimana dia tidak dipenuhi haknya. Inilah makna iman kepada Al-Quran. Karena itu Nabi sendiri membagi orang baca Quran dibagi dua. Pertama tahap belajar, tahap belajar. Jangan takut dosa. Lalu mengatakan bahwa Pak Ustadz aku takut dosa kalau begitu. Udahlah, aku nggak baca Quran. Dosa dua kali. Sudah tidak belajar, tidak membaca lagi. Nah ini bagi dua. Orang yang tahap belajar dikasih dua pahala. Salah-salah karena masih belajar. Tapi kalau salah-salah tidak mau belajar, tetap dia salahnya dihitung. Tapi kalau dia mau belajar, memperbaiki, ketika dia salah, dihitung dua pahala. Tapi orang yang sudah mahir membaca Quran, sudah baik makharijul hurufnya, maka kata Nabi apa? Dia bersama para malaikat. Walladhi yaqal Quran wa yatata'ta'u fihi falahu ajron orang yang baca Quran dan terbata-bata baru belajar masih belajar dan dia mau belajar sedang belajar dapat dua pahala tapi orang yang wal walladhi yaqra'ul Quran dan orang yang baca Quran wa huwa mahirun bihi wa huwa mahirun bihi dan dia mahir, bagus bacaannya. Benar makhraj hurufnya. Fahuwa ma'asafaratil kiramil barra. Dia akan bersama para malaikat. Subhanallah. Ini baca Quran. Dan Walad man laysa fi jawfihi syai'un min Quran orang yang di mulutnya tidak pernah dilewatin Quran. Mulutnya nggak pernah baca Quran. Kalbaitil kharib dia seperti rumah tua yang rusak. Rumah tidak ditempatin orang. Kalau bahasa kerennya disebut dengan rumah uka-uka. Rumah ditempati jin. Rongga mulut ini tidak ada isinya sama sekali. dianggap seperti rumah yang rusak kal baitil kharib tidak ada berkahnya mulut dikasih oleh Allah lidah dikasih oleh Allah gigi dikasih oleh Allah tidak digunakan baca Quran ini yang akan membuat seseorang diserang oleh Al-Quran dan pahala membaca Quran hitungannya per huruf apa kata Nabi? Bukan alif lam mim harfun. Bukan alif lam itu huruf, bukan. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Yudha'af ila ashr amsalih. Satu kebaikan dikalikan sepuluh kali kebaikan. Bal ila sab'u mi'ati bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Coba kalau Bapak Ibu membaca. Alif lam mim. Berapa huruf? Tiga. kalikan 700. 2100. Coba baca satu lembar. Hitung hurufnya kalikan 700 pakai kalkulator. Berapa? Bapak Ibu sudah dapat pahala banyak. Tapi sayang penyakit umat Islam akhir zaman penyakit takut kebanyakan pahala. Gak baca Quran pak? Iya. Takut kebanyakan pahala. Allah kasih pahala yang banyak. Kalikan 700 per huruf. Gak baca. Kenapa? Sibuk. Memang pak. Tidak terasa sekarang dampaknya. Baru nanti tahu kalau sampai di akhirat. Tiba-tiba Al-Quran menyerang dia. Mengapa kalau aku beriman kepada Quran kalau tidak mau bersahabat dengan quran Kenapa? Seperti seseorang mengapa melamar jadi pegawai di sebuah perusahaan kalau tidak mau bekerja? Jelas dong, dia melamar jadi pegawai, dapat gaji per bulan, tapi tidak pernah datang ke perusahaan. Jelas dicaci, dimaki oleh perusahaan, dipecat bahkan, dimarahi. Sama mengaku beriman pada Quran tapi tidak pernah membaca Quran jelas akan menyerang Al-Quran mengaku, mengaku beriman kalau tidak membaca Quran tidak membuktikannya bahwa dia beriman seperti seseorang menikah begitu menikah tidak mau bertanggung jawab istri terlantarkan jelas akan diomelin oleh mertuanya diomelin orang tuanya jelas akan menyerang semua Kenapa menikah? Kalau tidak mau bertanggung jawab. Sama. Beriman pada Quran kalau tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkannya. Ini dia yang membuat mengapa ada hadis ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menambah hafalan. Kalau yang pertama diringkas dengan at-tilawah. Coba tangannya semuanya at-tilawah. Ya. At-tilawah Lagi Lagi Kalau yang kedua Al-hifdu Lagi Kalau yang ketiga Al-fahm Lagi Lagi Kalau yang keempat Al-amal Lagi Lagi Kalau yang kelima Ad-da'wah Lagi Cepat sebutkan Lima Kewajiban Kepada Al-Quran untuk membuktikan bahwa kita beriman kepada Quran. Pertama, kedua, lagi, ketiga, keempat, kelima. Ya, saya bahas satu persatu. Yang kedua, al-hifdz. Karena waktu sangat singkat, saya akan ringkas. Al-hifdz maksudnya menambah hafalan. Nanti Bapak Ibu absensi di surga, pembagian ranking di surga, di antaranya adalah berdasarkan jumlah hafalan. Ini makna hadis mengatakan ikraul Quran. Maksudnya ihfadul Quran. Fa inna akhiru manzilataka fil jannah. Akhir tingkatmu di surga inda akhiri ayatin taqra'uha atau tahfazuha. Tergantung ayat akhir yang kamu hafal semakin banyak hafalan kita semakin tinggi surganya jangan sampai pak sejak TK sampai sekarang yang dibaca dalam sholat kulhu saja nggak bertambah-tambah tambah hafalan tambah hafalan supaya apa supaya kita nambah ranking kita seringkali menambah poin-poin-poin untuk menaikkan ranking jabatan kita kita bangga kalau disebut dengan eselon 1, eselon 2. Kita bangga. Kenapa? Karena kita punya poin-poin yang kita kerjakan, maksimal kerja. Kenapa kau bangga dengan itu? Kenapa tidak bangga dengan ranking di surga? Ini menambah hafalan. Ini termasuk bagian daripada pembuktian iman kepada Tuhan menambah hafalan. Pak Ustadz sulit kayaknya Bapak Ibu gini caranya kita ini sudah ada HP, sudah ada HP. Dan di HP sudah ada rekaman Quran. Bisa diisi install. Dan ada sistem satu ayat bisa diputar. nggak nambah-nambah kecuali hanya ayat itu. Sudah setel play langsung dengerin sambil nyetir mobil diulang-ulang satu ayat sehari satu ayat diulang sampai seratus kali 200 kali silahkan kalau sudah berulang-ulang berkali-kali tidak akan lupa setelah itu sudah begitu cara menghafal apakah tidak bisa lagu Peter Pan saja atau lagu Noah itu banyak orang hafal padahal tidak ada pahalanya kenapa diulang-ulang masuk pasar masuk mall ketemu lagu itu masuk ini ketemu lagu itu akhirnya hafal juga Padahal nggak pernah ada janji pahala dari yang mengarang lagu. Siapa yang menghafal laguku akan masuk surga. Nggak ada begitu. Ini akan mengangkat ranking di surga. Mengapa kita tidak mau? Perhatikan. Ayo kita mulai sekarang berusaha menambah hafalan. Menambah hafalan semampu kita. Dan setelah hafal, baca dalam sholat kita baca dalam sholat duhur, sholat asar nanti akan terus menjadi diri kita sendiri dan kita akan hafal ini yang kedua. Yang ketiga apa? Al-fahmu, memahami. Nah, ini ada sebagian yang salah paham. Pak Ustadz, apa gunanya membaca Quran kalau tidak paham? Terus saya tanya, terus Bapak baca Quran gimana? Kalau saya sih Pak Ustadz baca Quran dengan terjemahannya. Terus saya tanya, Bapak memang paham kalau baca Quran pakai terjemahannya. Mana yang Bapak baca? Ini. Coba jelaskan, Pak. Enggak bisa. Terus gimana? Berarti enggak paham juga kan? Enggak. Nah, di sini kesalahpahaman. Jadi terjemahan itu tidak akan bisa membantu kita paham. Tidak bisa. Itu hanya sebagai pembantu pertama saja, tapi bukan untuk paham malah terganggu kita menikmati Quran sambil dengan terjemahannya terganggu. Kita lebih baik menikmati Quran dengan aslinya bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Maliki Yawmiddin kita lebih nikmat ketimbang kita satu ayat segala puji bagi Allah Tuhan terganggu malah tidak menikmati isinya tidak menikmati kandungannya tidak menikmati iramanya kenapa karena Al-Qur'an ini fitrahnya itu dalam iramanya itu fitrah Quran asalkan iramanya jangan dibuat-buat sampai kemudian pakai langgam dangdut misalnya nah, itu sudah mengeluarkan Quran dari fitrahnya atau langgam tertentu yang sudah pernah dipakai untuk ibadah tertentu sudah pakai iringan gendingan di depan candi-candi dipakai lagu baca Quran itu sudah uh, kata Nabi wa iyyakum wa nuhuni ahli kitab wa ahli fizik jangan membaca Quran menggunakan langgam yang dipakai agama lain sudah atau dipakai tempat-tempat maksiat itu sudah mengeluarkan Quran dari fitrahnya itu sudah tidak bisa jadi gunakan Quran, baca Quran dengan fitur sendiri. Masing-masing kita ada lagu yang Allah titipkan. Makanya masing-masing imam di Masjidil Haram punya lagu sendiri. Imam Sudais punya lagu sendiri. Imam Mahir punya lagu sendiri. Kenapa? Lagu fitrahnya. Sudais melengking. Mahir tidak bisa melengking. Dia sendu. Sama. Indah sama. Menyentuh di hati sama. Itulah Quran. Nah, kalau kita ingin paham, caranya begini membaca Quran teruskan kita dengan bacaan tertil tanpa terjemahan baca terus kalau bisa kata Nabi ikra'u fi syahr minimal kamu hatam sebulan sekali itu membaca saja dan itu ibadah pahalanya per huruf itu ibadah paham tidak paham itu ibadah kalau harus paham Bapak Ibu berarti solat kita tidak sah karena kita baca Quran tidak paham. Makanya membaca Quran itu ibadah sekalipun tidak paham. Ada tugasnya memahami bab lain lagi namanya bab talabul ilm, bab belajar ilmu Quran. Itu lain lagi babnya, belajar memahaminya. Caranya bagaimana? Kalau kita bisa bahasa Arab, kita mudah sudah sudah mudah. Tapi itu pun juga harus dibantu tafsir tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, kita di situ setiap hari katakanlah memilih lima ayat. Baca terjemahannya. Ini selain tugas membaca, ini memahami. Setiap hari lima ayat misalnya. Baca terjemahannya, setelah itu baca tafsirnya. Minimal tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Ar-Razi, tafsir siapa lagi Bapak Ibu yang suka yang mudah yang ada terjemahannya atau tafsir Al-Munir ada tafsir baru sekarang terbit itu tafsir Al-Munir itu membantu juga sama kita baca baru kita akan paham namanya bab memahami kalau yang ini kita bisa hatam minimal kata Nabi sebulan sekali kata Nabi ikra'u fi syahr tapi kalau memahami tidak ada batasnya Umar bin Khattab radhiyallahu baru selesai memahami Quran setelah 30 tahun Kata Umar, Laqad khatamtul Quran ba'da salasina sana. Aku baru selesai hatam Quran setelah 30 tahun. Maksudnya apa? Memahaminya. Nah, inilah cara kita memahami Quran. Tapi Bapak Ibu berusaha juga belajar bahasa Arabnya kalau bisa. Itu lebih bagus karena kita akan bisa menikmati Al-Quran ketika kita sudah paham dengan kandungannya. Tidak sempat baca tafsirnya. Minimal tadi itu terjemahan dan tafsir Ibnu Katsir. Ini tugas kita yang keempat. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat al-amal, mengamalkan. Al-Qur'an intinya dua. Kerjakan, jangan kerjakan. If'an la taf'al. Itu intinya. Kata Quran kerjakan, kerjakan. Kata Quran jangan, jangan. Yang banyak sekarang apa? Banyak orang Islam diperintahkan Quran, kerjakan, nggak dikerjakan. Jangan kerjakan, dikerjakan. Doanya minta masuk surga. Ini kan lucu. Pengen masuk surga, tapi nggak ikut Quran. Jadi Quran akan menyerang mereka yang tidak ikut Quran. Hanya itu intinya. Setiap ketemu ayat kerjakan, kerjakan. Ketemu ayat jangan jangan kerjakan. Itu intinya. Siapa yang patuh akan sukses. Sama Pak, Bu. Ikut perusahaan juga demikian sama. Di perusahaan ada dua, kerjakan yang kerjakan. Kata perusahaan kerjakan kerjakan. Kata perusahaan jangan jangan. Kita akan sukses. Masuk surga juga demikian. Amalkan isi Quran seperti yang kita pahami seperti itu. Yang terakhir, yang kelima. ad dawah Berusaha kita ngajak orang lain supaya ikut Quran berusaha kita mengajar orang lain supaya ikut Quran. Jangan sampai kita hanya menjadi orang soleh sendirian. Ada orang soleh. Nih Pak, Bu, Rahmatullah. Saya menemukan ada orang Islam soleh. Tapi dia hanya soleh sendirian. Tetangganya rusak, dia diem, Tetangganya bejat, dia diem. anaknya tidak solat dia diam. Apa kata Nabi? Ini nanti akan dihukum oleh Allah. Sekalipun soleh. Bahkan ada sebuah hadis. Allah perintahkan malaikatul maut. Allah perintahkan malaikatul adab. Untuk mengadab satu negeri. Begitu malaikat turun, kaget. Melihat masjid di kampung itu. diintip oleh malaikat ada orang sedang ibadah. Malaikat balik kepada Allah. Ya Allah, aku melihat ada orang soleh di dalamnya. Bagaimana akan aku adab? Kata Allah, ibda bihi. Mulai adabku dari orang itu. Kenapa? Lam yaghdab Belum pernah dia marah karena aku. Belum pernah dia mengajar orang lain untuk aku. Dia soleh sendirian. Perhatikan. Bahwa seorang muslim jangan hanya soleh sendirian kita soleh ngajak orang lain setan saja ngajak ke neraka dia tidak mau masuk neraka sendirian malu kita jadi orang Islam tidak mau ngajak orang masuk Islam setan iblis karena saking aktifnya akhirnya dia berhasil menggoda manusia dan 7 miliar penduduk bumi tinggal tersisa 1,3 miliar yang belum dia goda, belum berhasil dia goda. 1,3 miliar ini muslim. Tapi dia sudah berhasil juga menggoda yang 1,3 miliar ini digoda supaya Islamnya lemah. Supaya imannya lemah. Cara ngeceknya gimana? Cek sholat subuh di masjid Berapa persen? Halo, berapa soft? Coba di masing-masing. Hanya tiga soft. Syafruddin, Syafi'i, Syafi'uddin. Bapak Ibu, menyedihkan. Benar menyedihkan. Namanya Muslim, tapi ternyata tidak maksimal mentaati Allah sementara. Kalau setan ajak berdakwah, malu kita sebagai hamba Allah tidak berdakwah. Makanya yang kelima, berdakwah kepada Allah sementara. Coba sebutkan dengan kompak, dengan gerakan. Sebutkan lima kewajiban untuk membuktikan bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Pertama, kedua, kurang kompak ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Luar biasa. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.